wala wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Kita masuk ke pelajaran kita yang kedua yaitu fikih khusus yang terkait dengan wanita mukmin, wanita mukminah. Dan kita masih di poin yang ketiga halaman 9, 8 dan 9. Pada poin yang pertama dahulu kita mengetahui bagaimana kondisi wanita pada zaman ya jahiliyah. Iya, ternyata wanita sangat-sangat dihinakan. Wanita sangat-sangat tidak dianggap. Wanita sangat-sangat direndahkan. Kemudian masuk pada zaman Islam, Allah memposisikan wanita dengan seadil-adilnya karena Allah itu ahkamul hakimin. Iya, diposisikan wanita dari yang tadinya tidak mewarisi lalu diberikan waris. Dari yang tadinya tidak ada harganya lalu Allah muliakan dia dengan keimanan wanita yang beriman ini lebih baik daripada laki-laki yang tidak beriman. Ya, sehingga tidak boleh menikahkan seorang wanita yang beriman dengan seorang laki-laki yang musyrik dengan laki-laki yang musyrik. Sebagaimana tidak boleh pula wanita yang beriman dinikahkan dengan ahlul kitab. Iya. Wanita yang beriman, seorang muslimah tidak boleh dinikahkan kepada laki-laki Nasrani ataupun Yahudi, apalagi seorang musyrik. Iya. Pada perkara yang ketiga, <clears throat> perkara yang ketiga ini berbicara tentang apa sih tujuan musuh-musuh Islam? Ya, target mereka terhadap wanita-wanita mukminah. Ternyata kita dapati mereka adalah orang-orang yang sangat berkeinginan untuk merusak kehormatan kaum muslimah. Caranya ialah dengan cara menjauhkan wanita muslimah dari kedudukan yang telah Allah posisikan tadi. Iya. Allah jadikan wanita sebagai pemimpin di rumah. Iya, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin dari kalangan musuh-musuh Islam, mereka berusaha untuk mengeluarkan wanita-wanita ini dari posisi yang telah Allah berikan. Diajak, dibujuk, dipaksa wanita itu untuk keluar dari rumahnya, untuk berserikat dengan laki di berbagai macam medan ya naam pekerjaan sehingga banyak laki-laki menganggur wanita yang seharusnya yang seharusnya dia di posisinya di rumah akhirnya laki-laki tidak kebagian peker pekerjaan iya lihat mereka saking kerasnya permusuhan mereka upaya mereka untuk menghancurkan orang-orang yang mukminah akhirnya mereka memasukkan ke dalam berbagai negeri-negeri Islam ya keharusan dipaksakan agar di kabinet-kabinet kementerian ataukah di partai-partai politik dimasuki oleh juga wanita. Harus ada sekian persen wanita pada sebuah partai misalnya. Harus ada sekian persen menteri dari naam jajaran menteri seorang presiden. Iya. Ini barakallahu fikun walaupun Iya, walaupun sepintas terlihat ini memajukan ekonomi wanita ataupun keluarganya, akan tetapi pada hakikatnya ini menghancurkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Belum lagi berbagai macam pekerjaan yang ternyata di situ mengandung syahwat, mengorbankan, memamerkan aurat-aurat wanita. Iya. Nah, seperti foto model, artis, ya, dijual mereka dengan harga yang tinggi. Iya, sehingga laki-laki yang biadab ya bisa menikmati tubuh-tubuh mereka ataupun keindahan tubuh-tubuh mereka. Naam, ataupun yang tidak seperti itu. Iya. Mereka dibiarkan untuk safar jauh menjadi pramugari, ya. Ini semua pada hakikatnya adalah upaya mereka untuk menghancurkan Islam dan menghancurkan kaum muslimin secara umum dan menghancurkan kaum muslimah secara khusus. Iya. Nah, kita lanjutkan pembacaan kita di halaman yang ke-9. Iya. Wa takhadha ba'du tujari wa al masani' min hadhihi suwar aidan wasilatan litarwiji bada'ihim. Dan sebagian pedagang, sebagian pabrik mengambil gambar-gambar ini, gambar-gambar wanita-wanita tadi sebagai wasilah melariskan dagangan-dagangan mereka. Iya, iklannya iklan mie tapi yang ditampilkan wanita. Iklannya motor tetapi yang ditampilkan wanita telanjang. Tidak ada kaitan sebenarnya. Akan tetapi sekali lagi tujuannya untuk memuaskan ya syahwat nafsu dari laki-laki yang tidak punya iman atau lemah iman ya tujuannya agar melariskan dagangan-dagangan mereka iya haitsu wada'u hadhihi suwar ala ma'rudatihim wa muntijatihim nah yakni mereka meletakkan gambar-gambar itu di display-display mereka Iya, di showroom-showroom mereka ataukah di produk-produk mereka. Wa bisababi hadhil ijra'at dan dengan sebab dari perbuatan-perbuatan ini al-khati'ah, perbuatan-perbuatan yang salah ini ya takhallatil mar'atu an wadhifatiha al-haqiqiyah fil bait. Akhirnya wanita itu pun menyia-nyiakan tugasnya yang hakiki di rumahnya. Mimma tarra azwajuhunna ila jalbil khadimatil ajnabiyat. Yang mana ketika istri-istrinya pergi, akhirnya suami-suaminya butuh untuk mengambil pembantu penam pembantu yang ajnabiyat ya yang bukan mahrom litar biati aula dihim untuk mendidik anak-anak mereka padahal belum tentu dan seringnya demikian banyak mayoritasnya demikian apa Pembantu itu tidak bisa mendidik anak. Iya. Kenapa? Karena tujuan mereka harta. Yang penting anaknya diam, yang penting anaknya makan, ya. Adapun pendidikannya, nah itu di nomor sekian kan. Iya. Watandimi su'uni buyutihim. Iya. Akhirnya keluarga-keluarga itu butuh pembantu-pembantu untuk mengatur perkara rumah mereka mimma sababa katsiran minal fitan yang akhirnya ini pun menyebabkan fitnah-fitnah lain yang banyak. Akhirnya sang suami nggak ada istri, dia suka sama pembantunya. Iya. Naam, atau anaknya suka sama pembantunya. Atau supirnya dan lain sebagainya. Wajalabal mina minasyurur. Iya, dan akhirnya hal ini menghasilkan kejelekan-kejelekan yang sangat-sangat besar. Baik. Sekarang masalahnya, Apakah Islam melarang wanita untuk bekerja? Iya. Poin yang keempat. La mani'a min amalil mar'ati kharija baitiha idza kanat bidawabit atiyah, bidawabit al-atiyah. Poin yang keempat sekarang. Tidak dilarang wanita bekerja di luar rumah apabila mengikuti kriteria-kriteria berikut. Jadi sebenarnya Islam tidak mutlak melarang wanita untuk keluar dari rumah walaupun memang yang terbaik ya tempat seorang wanita itu adalah di rumahnya. Iya. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna dan tinggallah kalian wahai wanita di rumah-rumah kalian wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula dan janganlah kalian berhias seperti berhiasnya wanita-wanita jahiliyah yang pertama. Iya. Jadi yang paling utama wanita itu di dalam rumahnya. Iya. Akan tetapi di dalam Islam masih memungkinkan wanita untuk keluar di luar keluar bekerja di luar rumah tetapi dengan beberapa ketentuan. Pertama, antahtaja ila hadal amal wanita itu butuh terhadap pekerjaan ini misalnya dia janda tidak punya kerabat tidak lagi ada ayah jauh dari saudara sehingga dia butuh untuk bekerja iya au yahtajul mujtama ilaih atau masyarakat butuh kepada dia masyarakat butuh kepada dia bihaitu yujadu man yakumu bihi minarijal yaitu ketika tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan itu dari kalangan laki-laki ya ya misalnya misalnya mengobati atau merawat pasien-pasien wanita tidak mungkin dirawat oleh perawat laki-laki maka di sisi ini boleh untuk wanita keluar dari rumahnya dan bekerja menjadi perawat mengobati atau merawat pasien-pasien wanita. Nanti akan dijelaskan. Pokoknya syarat yang pertama, pekerjaan itu dibutuhkan oleh si wanita tadi atau masyarakat butuh kepada dia. Tidak bisa pekerjaan ini dilakukan kecuali oleh kaum wanita. Syarat yang kedua, ayyakuna dalika ba'da qiyamiha bi amalil bait alladhi huwa amaluhal asasi. Syarat yang kedua, Hal itu dilakukan setelah dia melakukan amalan dia di rumah, setelah dia menunaikan tugasnya di rumah, yang mana tugas di rumah itu adalah pekerjaan yang paling pokok untuk dia. Jadi jangan dia keluar bekerja kebutuhan orang, tugasnya dia yang paling utama di rumah disia-siakan. Anaknya terlantar, anaknya diurus sama orang dalam keadaan yang ngurus juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Iya. Tidak boleh. Jadi dilakukan pekerjaan itu setelah sang wanita tadi berupaya menunaikan kewajiban dia di rumahnya. Yang ketiga, ayakuna hadal amalu fi muhitin nisa. Pekerjaan ini dilakukan di tengah-tengah wanita, di sekeliling wanita. Ya, jadi tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki. Eh, iya. Kata alimin nisa seperti mengajarkan wanita ya, seperti mengajari para wanita watat watat bibin, tatbib mengobati wanita dia dokter iya au tamridin nisa atau merawat wanita dia seorang perawat wa yakunu mun'azilan 'anir rijal dan hendaknya dia terpisah dari kaum laki-laki yang keempat <clears throat> syarat yang keempat Kadzalika lamani abal yajibu 'alal mar'ati an tata'allama umura diniha. Demikian pula tidak dilarang, bahkan ini wajib. Wajib bagi wanita untuk mempelajari perkara agamanya karena wanita itu seperti laki-laki diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Sehingga kalau bapaknya tidak bisa, ibunya tidak bisa, maka boleh bagi wanita atau anak wanita untuk pergi sekolah. sekolah. Iya. Nah, <clears throat> ya untuk menuntut ilmu agama tuan tu'allima min umuri diniha ma tahta nam anta'allama afwan walamani anta'allama min umuri diniha ma tahtaju ilai tidak dilarang wanita itu untuk mempelajari perkara agama yang dia butuhkan Wa yakunu ta'limu fi muhitin nisa dan pelajaran atau pendidikan itu dilakukan juga di tengah-tengah kaum wanita. Ya, tidak berbaur. Iya. Wala ba'sa an tahdurud durusa fil masjid dan tidak apa-apa wanita hadir di masjid untuk ikut belajar. Ya, wanahwi atau yang semisalnya di masjid, di madrasah. Wa takunu mutasattiratan wa munazilatan Anir rijal dan hendaknya wanita itu mutasatiroh menggunakan sutroh pembatas hijab ya dan dia jauh dari laki-laki ya terpisah dari laki-laki ya ini karena ini sebabnya kita menggunakan hijab ya enam aladau imakanat tin nisa ufi sodril islam yu'allimna wa yata'allamna wa yahdurna ilal masajid ya seperti cahaya yang dulu ya di atas cahaya yang dulu wanita-wanita ada di awal-awal Islam iya mereka yu'alimna mengajar wa yata'allamna belajar wa yaduh wa yahdurna mereka juga hadir fil masajid atau ilal masajid di masjid masjid nah ya jadi ini empat syarat apabila wanita ingin keluar dari rumah apakah untuk belajar ataukah untuk ataukah untuk bekerja bekerja. Kita masuk ke pasal yang kedua. Ini pasal yang pertama. Selesai kita alhamdulillah ada empat poin yang sudah kita baca. Kita masuk ke pasal yang kedua. Eh, sekali lagi saya berharap mudah-mudahan kita semua punya fotokopiannya. Apakah nah beberapa gambar saja yang kita pelajari walaupun kita belum bisa belajar akan tapi punya dulu untuk kita membiasakan diri melihat tulisan-tulisan bertul <clears throat> tulisan-tulisan Arab Al-faslu tsani, fasal yang kedua. Fi bayani ahkamin Tahtasu bitazayyun al-jismi lil mar'ah. Fasal yang kedua, yakni menjelaskan hukum-hukum yang khusus tentang tazayyun, berhias. Al-jismi, hiasan-hiasan tubuh pada wanita. Jadi, pasal ini adalah terkait dengan hiasan tubuh pada wanita. Iya. Yang pertama, yutlabu minha an taf'ala min khisalil khisalil fitrah ma yahtassu biha wa yaliqu biha. Dituntut dari wanita untuk melakukan perangai-perangai fitrah, sifat-sifat yang sesuai dengan fitrah. Ya. Ya, ma yahtassu biha, segala sesuatu yang terkhusus untuk wanita wa atau yang sesuai dengan wanita. Jadi di sana ada dalil-dalil yang di sana kaum wanita dituntut untuk berhias atau melakukannya sebagaimana juga kaum laki laki diperintahkan. Dalilnya barakallahu fikum adalah ya riwayat Abu Daud juga Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah diantaranya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al fitratu khamsun fitrah itu ada lima fitrah itu ada lima yakni kondisi anam eh, seseorang yang sesuai dengan fitrah yang diinginkan secara Islam al fari yang pertama memotong kuku lihat memotong kuku adalah perangai islami iya akhlak islami wastihdad dan istihdad ini belum nah ada di ada ya fotokopinya ya di nah di ujung ya itu tulisan tangan wastihdad istihdad itu mencukur bulu kemaluan ya jadi barang siapa dari remaja putri ataukah wanita yang dewasa maka demikian pula kaum laki-laki ya dia diperintahkan untuk mencukur bulu kemaluan iya dengan alat cukur Wanat fil ibti dan mencabut bulu ketiak dan mencabut bulu ketiak wal khitan dan berkhitan laki-laki dan wanita juga dituntut untuk berkhitan iya baik Nah, memotong kuku itu sunnahnya seminggu sekali. istihdad atau kapan kuku itu panjang melebihi ya jarinya itu sudah disyariatkan untuk dipotong. Istihdad memotong apa mencukur bulu kemaluan ataupun mencabut naam bulu ketiak ya paling lamanya 40 hari. Paling lamanya 40 hari. Adapun khitan kita ketahui hanya dilakukan sekali. Iya. Taib. Kita baca buku ini min naqsil adhafir wa ta'ahudiha ya, berupa memotong kuku dan membiasakannya membiasakan merawat kuku dengan cara dipotong iya li'anna taklimal adhafir sunnatun bi ijma'i ahli ilmi karena memotong kuku itu adalah sunnah dengan kesepakatan seluruh ahlul ilmi ini yang pertama. Kenapa kita harus potong kuku? Yang pertama karena ini perintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, li'anahu min khisalil fitrah alwarida fil hadis. Yang kedua karena dia adalah termasuk dari perangai fitrah yang telah datang di dalam hadis. Hadis yang tadi kita baca. Yang ketiga, walima fi izalatiha minan nadhafati wal husni dan dikarenakan menghilangkan kuku, memotong kuku ini termasuk kebersihan dan kebagusan. Bersih dan ba bagus. Iya. Wa ma fi baqaiha tawilatan min tashwih dan juga dikarenakan membiarkan kuku panjang ini tashwih. Hakikatnya dia jelek. Dan yang lebih parah lagi tasyabbuh bisiba dan dia menyerupakan diri dengan hewan buas ya dia telah menyerupakan diri dengan hewan buas iya watarakumil ausah tahtaha dan sebab lain kenapa harus potong kuku adalah karena berkumpulnya kotoran-kotoran di bawah kuku wa man'i wusulil ma'i tahtaha dan sebab lain karena memanjangkan kuku ini mencegah sampainya air ke bagian bawah jari jemari iya wa ba'dul muslimat qabtulina bitatwilil adhafir dan sebagian kaum muslimah telah tertimpa bagai enam tertah tertimpa ya bencana enam dengan memanjangkan kuku-kukunya. Yani ketika dia memanjangkan kukunya, ini sesungguhnya dia telah terfitnah. Iya, tertimpa satu perkara yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim ataupun muslimah. Taklidan lil kafirat. Apa musibah tersebut? Taklidan lil kafirat. Dia ikut-ikutan dengan wanita kafir. Padahal orang kafir, laki-lakinya ataupun wanitanya Allah telah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Allah telah katakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kemudian ulaika hum syarrul bariyah. Allah katakan sesungguhnya orang-orang kafir mencakup Yahudi, mencakup Nasrani, Majusi, ya ataukah musyrikin ya innalladzina kafaru min ahlil kitab dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrikin fi nari jahannam mereka di dalam neraka jahannam khalidan fiha kekal di dalamnya ulaika hum syarrul bariyah mereka adalah sejelek-jelek manusia. Allah telah katakan mereka itu sejelek-jelek manusia. Kalau begitu wanita adalah sebaik-baik muslimah itu atau muslim muslimah itu sebaik-baik manusia. Kata Allah, "Innalladzina amanu wa amilus solihat." Ya, ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, nah mereka adalah sebaik-baik manusia. Kalau sudah jadi sebaik-baik manusia, maka tidak boleh untuk mengikuti orang-orang kafir, baik laki-lakinya ataupun wanitanya, karena mereka sejelek-jelek manusia. Wajahlan bisunnah dan juga sebab yang kedua karena dia bodoh terhadap petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dia mengatakan cinta Rasul, cinta Allah dalam keadaan dia bermaksiat. Dia selisihi petunjuk Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian wa yusannu lil mar'ati izalatu syi'ril ibtain syi'ril ibtain wal anah dan disunahkan untuk wanita menghilangkan rambut yang ada di dua ketiaknya dan juga anah di kemaluannya. Ya. Amalan bil hadisil warid fi dhalik. untuk mengamalkan hadis yang datang dalam hal itu. Walima fihi minatajammul dan karena perbuatan itu adalah nam menghiasi diri. Iya, seorang wanita itu indah. Naam kalau tidak berbulu ketiak. Iya. Naam, Wal ahsan ayyakuna dhalika kullu usbu' dan yang paling bagus dilakukan hal itu setiap pekan. Setiap pekan, ya dicabut bulu ketiaknya, dikerok bulu kemaluannya, dipotong apa? kukunya. Aula yatruku akhtar min arba'ina yauman atau minimalnya dia tidak biarkan lebih dari 40 hari. Tidak dia biarkan lebih dari 40 hari. Nah. <clears throat>